Halo FM, selamat siang. Selamat siang. Dengan? Dengan Tony. Silakan Pak Tony. Iya, kemarin kebetulan saya menghadiri pertemuan lintas agama, skala kecil sih. Jadi salah satu pemuka agama dari saudara kita yang muslim itu mengatakan bahwa di Al-Quran itu kalau nggak salah Nabi Muhammad juga ada bilang kalau agamanya dihina atau apa sebaiknya jangan ditanggapi dengan berlebihan juga jangan ditanggapi secara marah atau gimana gitu loh jadi sebenarnya intinya pun ajaran apapun tuh cinta damai ya. Jadi yang bikin rusuh ini sebenarnya saya kira kalau film ini nggak ditangkapin, itu malah lebih baik gitu loh. Yang bikin malah sebel. Nah semakin ditangkapin begini, semakin kacau. Dan yang nanggapin itu kebanyakan adalah orang yang mau cari muka sama ini. Misalnya politikus atau apa yang overdosis lah. Atau FPI bla bla bla itu yang overdosis banget. Yang mereka belum tentu mengerti inti intisari daripada ajaran Islam itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Tony. Pak Joni, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya. Halo Pak. Halo, nggak tidak nggak nggak kita nggak bisa keras, tapi ya bijaksana aja. Protes di proses mulai yang tak apa namanya merusak itu ya. Itu timo kayak. Terima kasih. Pak Zainal, silakan. yang Bu. Ya. Kalau pendapat saya sama dengan Mbak Mahfud MD. Yang bikin film begitu dia kan nggak tahu agama Islam, mungkin nggak. Kalau Islam itu sebetulnya itu menyebarkan kasih sayang. Sebetulnya kalau Nabi sama Nabi itu pun Nabi itu sering dihina siapa yang dihina itu Nah kalau Nabi yang dihina itu diem aja ya malah terbuat baik dia sama Nabi Tapi kalau umatnya kan nggak kayak Nabi Eh Bapak itu mempelajari agama itu nggak semuanya nggak cuma baru sedikit-sedikit jadi kadang-kadang kalau mempelajari agama yang kekerasan dia pakai kekerasan kalau yang mempelajari agama yang semuanya dia baru dia emang Islam yang punya ada ilmunya ya udah gitu aja terima kasih Pak Zainal Pak Sebam selamat siang yang berikutnya selamat siang Bu dengan dengan Bapak Juwardi Taryono Ayo oh, ya silakan Pak Juwardi menurut pendapat saya ini kalau kita bicara sana jangan diladenin oh ya daripada bikin kita pernyataan kontroversi nanti Ya, itu saja. Iya, terima kasih Pak itu. Terima kasih Pak Gilbert, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Pak. Ya. ini saya sangat sesalkan nih kalau yang membuat film ini itu memang keterlaluan juga ya sebenarnya ya untuk untuk seperti begini apalagi dilakukan oleh eh, orang Amerika yang keturunan Mesir ya jadi memang ini sebenarnya seringkali dilakukan seperti ini tapi juga saya juga setuju juga ini jangan ditanggapi lah kita anggap aja ini seperti orang gila ya jadi apa namanya orang orang-orang yang, ya, yang, yang waras gitu jangan sampai diadu dengan kekerasan ya kita pakai otot juga ya berarti kita sendiri juga gila dan bodoh gitu aja makasih terima kasih Pak Gilbert Pak Edo Selamat ya. siang. Kalau menurut saya tanggapin boleh nggak usah pakai demo. Ah. Ah, kemuliaan Nabi itu dia akan tetap mulia meskipun di apa dijelek-jelekin pakai kartun segala macam film segala macam jadi toh nanti pengadilan eh, di sana di akhirnya juga siapa salah pasti akan eh, dihukum itu sudah pasti jadi menurut saya dialah eh, proses pasti damai saja gitu kasih terima kasih Pak Edo Pak Sefem. silakan yang berikutnya selamat siang dengan Endra. silakan Pak Endra ya sebenarnya Pak Mahfud itu benar seharusnya begitu semakin ditanggapin yang bikin semakin eh, bangga ya juga di sini kalau demo-demo ngerusak sana ngerusak sini KFC dirusak apa itu kan KFC punya orang Indonesia juga kasihan gitu akhirnya banyak yang diberhenti jadi uh, pengangguran ya begitu terima kasih terima kasih Pak Hendra Mitra silakan Pak Darmono Halo. Ya, halo. Silakan Pak. Terputus. Oke, okay. sore Bu Wati. Sore. Silakan. Karena saya rasa Tuhan Tuhan itu kan berkuasa, nggak usah kita bela. Kayak Tuhan kita itu dari patung aja, kan dia bisa balas sendiri. Kan maha kuasa. Jadi ngapain kita tuh menunjukkan keburukan kita gitu, ke beramasan kita, kebrutalan kita. Ya itu aja sih Terima kasih Pak Fred, selamat sore Selamat sore Silakan. Pak Mahfud betul Kita kejebak semua Percuma marah-marah Pak Orang gila kita tanggapi Kita ikut gila gitu Terima kasih Terima kasih Pak Yunus ya. Silakan Pak Setuju sekali Kita perlu pemimpin seperti Pak Mahfud Yang bisa menenangkan masyarakat Terima kasih Ya, Pak Sesen, selamat sore ah, Jadi gini Menurut saya sih gak usah ditanggapin kita kan masing-masing punya Tuhan sendiri biar Tuhan lah yang menghukumnya gitu oke terima kasih selamat sore selamat sore dengan Hendra Bu silakan Pak Hendra Ya, saya setuju tuh Bu Ngapain mikirin yang kayak begitu Udah jelas-jelas Bu, film itu kalau dilihat Memang kan semacam rekayasa Untuk memecah belahkan umat Di seluruh dunia Bu Nah, kedua menurut saya sebenarnya umat muslim ya saudara kita yang umat muslim itu harus berpikir jernih buat apa gara-gara film terus kemudian harus diimplementasikan dengan tindakan kekerasan yang ujung-ujungnya merugikan saudara kita yang lain plus negara kita bu khususnya sekarang negara kita kan sudah masuk investment grade ya kita konsentrasi aja jihad untuk berjuang bagaimana caranya Indonesia maju supaya makmur sejahtera itu aja terima bu terima kasih Pak Sefem. selamat sore sore. Ya, dengan? Pak Sigit. Pak Sigit, silakan. Ya kalau menurut saya ya benar, tapi juga yang ngamuk itu juga benar juga. Karena siapa yang menanam <clears throat> dia menuai. Dia rasakan juga orang Amerika kan ada kesempatan yang sudah meninggal juga kan. Kalau nggak salah di Libya sama di Afghanistan. <clears throat> Ya dia rasakan juga gitu loh Siapa yang memancing, yang menghina Nabi, menghina Tuhan, kita pun Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, semuanya dihina kita juga gak terima gitu loh. Gitu ya. Iya. Selamat sore. Dengan Bapak. Ya. Andre. Pak Andre, silakan Pak Andre. Ya, uh, selamat sore. Jadi kalau salam ini, ya memang sangat apa, uh, provokatif dan saya sendiri bukan Muslim. Saya tidak setuju ada film-film seperti itu dan membuat keresahan semua orang sehingga menimbulkan kebencian-kebencian yang tidak perlu. Terima kasih itu. Terima kasih Pak Andre. Iya selanjutnya Pak Stefan. Halo, selamat sore. Selamat sore dengan Bapak. Dengan Martin. Pak Martin, silakan. Ya, saya setuju dengan pernyataan Pak Mahfud MD. Karena film itu nggak bermutu, kemudian jangan sampai kita terpicu untuk terjadi perpecahan. Oleh karena itu, harap diselesaikan secara damai tanpa kekerasan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Martin dan masih ada waktu lagi di 6339160. Pak Haryanto, selamat sore. Selamat sore. Silakan Bapak. Ya, kan eh, kalau kita menghina orang negro itu dikatakan pasif. Kalau kita menghina orang Yahudi dikatakan anti-semit Nah ini orang menghina agama kok dikatakan bahwa itu kebebasan beragama. Nah ini perlu usaha untuk menghentikan upaya istilahnya orang yang menghina agama ini. Kalau misalkan orang yang sepaling sepak bola yang rasis itu didenda supaya tidak melakukan melakukannya lagi. Nah kalau misalkan contoh yang seperti ini mestinya tidak diberikan wadah. Contohnya misalkan YouTube mestinya tidak layak dia memberikan wadah film-film eh, yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya memang tidak perlu dengan kekerasan. Tapi cukup dengan misalkan kita memboikot YouTube, kita tidak perlu kita akses. Itu aja menurut saya.